خير ما شاء الله طيب. الحمد لله شاء الله pada malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Ashir yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas uh, kurang lebih sampai di halaman Samaniyatun Wahamsun Samaniyatun Wahamsun 58. Sahih? Sahih. Nah. Walan dan sekarang kita sampai di Ad-dars uh, afwan at-tamrin as-sadis sah? Iqra. Sah. At-tamrin latihan as-sadis yang ke yang ke berapa ya kawan as-sadisu Enam. Yang keenam. yang keenam Iqra نعم لكن قبل قبل أن ندخل في هذا التمرين نريد أن نراجع أولا الدرس العاشر الحوار الذي قد قرأناه في المحاضرة الماضية sebelum kita baca eh, latihan keenam ini mungkin kita sedikit akan murajaah terlebih dahulu membaca dialog yang ada di permulaan Ad-Darsul Ashir. Man yaqra' lana hadzal hiwar? Fadal ya akhi al-karim. الدرس العاشر نعم من أنت؟ أنا طالب بالجامعة طيب لعل نريد شخصين يقومان بهذا الحوار أنت تقوم مقام حامد وأنت يا شيخ محمد محمد, محمد. تفضل من أنت؟ أنا طالب بالجامعة أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد من أين أنت؟ أنا من الهند ما اسمك؟ اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي أهو أيضا من الهند؟ لا هو من اليابان ما اسمه اسمه حمزة ما لغتك يا محمد لغتي الأردية نعم. الأردية نعم أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك نعم أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندسة مهندس نعم. أعندك سيارة يا أخي؟ لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة نعم ما شاء الله بارك الله لكما بارك الله لكما والآن آه، ندخل في التمرين السادس kita masuk ke latihan ke اقرأ ما معنى اقرأ يا اخوان اقرأ إذا من يقرأ إذا المدرس وأنتم التلاميذ التلاميذ ليس المدرس ال- ال- الأمر هنا lakum antum laisa li perintahnya di sini untuk antum ya ikhwan untuk para para siswa para murid antum ya akhi. man yaqra lana anta Muhammad wa Ridwan Antuan. طيب تفضل يا محمد اقرأ نعم لي لك له لها نعم واحد لي أخت واحدة اثنين اثنان نعم اثنان ألك أخ لا ما لي أخ ثلاثة أختي لها طفل صغير نعم أربعة زميلي له أخ وأخت نعم اقرأ الكلمات التي بين القوسين هذه نقول عندي كتاب ونقول لي أخ لا نقول عندي أخ طيب ما معنى هذه الجم- الجمل يا إخوان طيب الآن نقرأ من البداية في هذا التمرين di latihan ke-6 ini eh, ada satu bacaan yang penting untuk diperhatikan khususnya berkaitan dengan eh, disambungkannya dhamir kata ganti dengan harf lam disambungkannya bomir atau kata ganti dengan harf lam. Anda melihat di sini li lam bersambung dengan bomir mutakalim kata ganti untuk orang yang yang pertama li aliyahuna ya di sini ma ma'nahu ya kawan apa maknanya ana. maknanya ana li eh li ana idan ma ana li huna ya kawan? milik saya atau untuk saya. Nah, lam huna li al-milk. Maknanya pemilikan. Li milik saya. Lalu di kalimat laka, hmm, kalau tadi digabung dengan atau disambung dengan kata ganti orang pertama ana, maka di sini antum lihat disambung dengan kata ganti orang kedua. Laka al-kafuna bima'na anta. Laka anta. Untuk mu atau milik milikmu. Al-kafuna bimana anta. Ay laka bimana laka anta. Nah, milikmu atau uh, kepunyaanmu. Nah. Lahu. Hmm, di sini yang terlihat ada hu di sini. Mana ana hu huna ya ikhwan? Dia. Naam. Dia. Dhamir atau kata ganti untuk orang yang keberapa ini ikhwan? Ketiga. Yang ketiga. Al-ghaib bidzamir al-ghaib lahu untuknya atau miliknya nah, santum laha ah, tapi di sini hu di sini ya kawan perlu diperhatikan hu di sini untuk laki-laki atau perempuan laki-laki lahu miliknya ya di sini yang dimaksud adalah miliknya laki-laki nah laha ah, ha dengan hu maknanya sama ya kawan kata ganti untuk orang ketiga miliknya atau kepunyaannya akan tapi apa beda antara hu dengan ha di sini ikhwan ha perempuan Naam hu untuk muzakkar untuk laki-laki ha untuk muannas untuk perempuan laha miliknya perempuan atau kepunyaannya perempuan ya ha huna makna hiya ha di sini makna hiya kita ulang sekali lagi li alijahuna mana alijahuna ya huna ya ikhwan ana ana ana dhamir mutakallim. Kata ganti untuk orang pertama. Laka al-kaf huna bermakna madza ya ikhwan? Laka أنت anta dhamir al-mukhatab kata ganti untuk orang ke dua lahu hmm. al-hu huna bimana هو huwa santum huwa dhamir huna dhamir ايش mudzakkar dhamir lil ghaib للغائب. dhamir li al ghaib kata ganti untuk orang ke Tiga. ketiga. <clears throat> Kenapa dinamakan gaib orang ketiga ini? Karena memang tidak tidak tidak ada di di tempat ketika kita bicarakan. Nah, laha sama-sama bahmir lil ghaib tapi di sini untuk Mu untuk perempuan muannas hiya. Kalau lahu tadi huwa, maka di sini laha ma'naha hiya. Nah. Nah, nah kita nah wadih. Wadih, wadih ya kawan? Jelas? Baik. طيب الآن نقرأ رقم واحد لي أخت واحدة لي أخت واحدة مم. من يترجم لنا هذه الجملة من يترجم لنا يا فضل يا أخ رضوان Li ukhtun wahidatun. Saya mempunyai saudara satu saudara perempuan. Nah, saya memiliki satu saudara perempuan. Kalau dalam bahasa kita, dalam eh, urutan bahasa kita, maka angka diletakkan di di depan. Tapi di sini antum lihat untuk kalimat satu itu diletakkan di belakang. Ukhtun wahidatun. Tidak tidak tepat kalau antum bilang li wahidatun ukhtun. La. Wahidun dan juga isnani antum akan temukan biasanya diletakkan di belakang. Li ukhtun wahidatun. Nah, di sini li maknanya saya. Saya memiliki atau saya punya saudara perempuan satu atau satu saudara perempuan. Nah, isnan di sini antum di diperlihatkan bagaimana penggunaan masing-masing kalimat dalam eh, masing-masing uh, huruf dalam kalimat. Di sini contoh nomor satu contoh untuk li. Nomor dua contoh untuk laka. Alaka akhun, alaka akhun, la mali akhun. La mali akhun. Tarjim ya Ah, Farihin, ma'ana alaka akhun? alaka ahun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, la mali ahun. La mali ahun. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Ahsan, mali ahun saya tidak punya. Ma huna bimana? Tidak. Ma nafiyah. Naam, tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. sant. Huna rakam itsnan misalun li eh, laka Rokam isnan huna ya Ikhwan nomor dua di sini contoh untuk penggunaan laka. Kita lihat sekarang nomor tiga, salasa. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Man yutarjim lana hadha? تفضل يا أخي الكريم تفضل تفضل يا أخي أختي لها طفل صغير نعم saudara perempuanku nah. memiliki dia adik, memiliki dia memiliki anak kecil. Anak kecil. Tiflun sagirun anak kecil. Ma makna hadir kiram Ukhti laha tiflun sagirun Berarti dia punya bayi seperti di sini. Bayi. Nah, ukti saudara perempuanku, aliyah huna sekali lagi maknanya anak ukti saudara perempuanku laha dia punya atau dia memiliki tiflun saghirun. Hada mithal li laha. Nomor tiga ini contoh untuk penggunaan laha. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan lahu. Rakam arba. Anta Muhammad ikra rakam arba. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku mempunyai saudara eh, laki-laki uh, laki -laki dan saudara perempuan. Naam, zamili. Eh, antum lihat di sini ada penggunaan dhamir mutakallim yang disambung dengan isim. Zamili. Kawanku atau temanku lahu dia punya atau dia memiliki akhun wa ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam, hadza mithalun li lahu. Dan di sini ada kalimat dalam kurung. Nakul kita katakan. Nakul kita katakan Indi kitabun. Indi kitabun. Saya punya kitabun. Saya punya buku. Nah. Wanakul dan kita katakan li akun. Saya punya saudara laki-laki. La nakul tidak kita katakan indi akun. Saya punya uh, saudara laki-laki. Ma aku baina indi wali ya Di sini maksudnya adalah E, penggunaan kata enda, indi itu hanya diperuntukkan untuk kata benda. untuk benda. Nah, indi kitabun saya punya buku. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Indi akhun. Karena indi hanya diperuntukkan untuk benda, jadi tidak untuk manusia. Jadi kalau tidak tepat kalau antum bilang indi akhun atau indi waladun. Tapi kita katakan li akhun. waladun au li akhun wa hakadha. Wa naqul li akhun. Juga kita katakan kita sebutkan dalam perkataan li akhun. Hmm, antum lihat di sini menggunakan lam li akhun. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Li khusus untuk manusia, untuk orang. Adapun indi diperuntukkan untuk benda. Wadah ya ikhwan? Wadah. Wadah jiddan insyaallah. Wadah ya imam? Jelas? Nah. Binatang? Nah, pakai takul indi uh, kittun misalnya. Indi kittun. Ah, indi dikun. La taqul li dikun aw li kittun. La. فهمت يا إمام؟ نعم سؤال آخر إذن عندي لغير أكل صح. لغير العاقل صح لغير العاقل لجميع آه، الش- الأشياء الذي لا يعقل نعم نعم طيب الآن نقرأ جماعة يا أخوان الآن نقرأ جماعة استمع ثم كرر استمع ثم كرر, كرر لي أخت عفوا رقم واحد واحد هيا يا أخوان جماعة واحد واحد لي أخت واحدة لي أخت واحدة اثنان اثنان ألك أخ ألك أخ لا ما لي أخ لا ما لي أخ ثلاثة ثلاثة أختي لها طفل صغير أختي لها طفل صغير أربعة أربعة زميلي له أخت وأخت زميلي له أخ وأخت زميلي له أخ وأخت زميلي له أخ وأخت نعم طيب الآن لعلنا نفتح الفصة للمستمعين Bagi para pendengar, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Kita berikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa membaca latihan yang ke-6 eh, dari pelajaran kita yang pelajaran ke-10. Ya, silakan bagi para pendengar di 8236543. Dan bagi Anda yang memiliki kitab terjemah eh, edisi yang pertama ya, pada halaman 59, sedangkan pada yang kitab yang edisi terbaru halaman 58. Iya, 58. Beda satu halaman. Sambil menunggu saat ada pertanyaan dari pesan singkat kita anggap, ya. angkat. Saat apa bahasa Arabnya lima saudara perempuan dan lima saudara laki-laki. <laughs> lima saudara perempuan dan lima saudara laki-laki, masya Allah. Ini nanti antum akan masuk dalam bab yang cukup panjang, karena ini berkaitan dengan kaidah al-adat wal ma'dud. Hmm. Al-adat wa al-ma'dud. Al-adat itu bilangan, al-ma'dud benda yang dibilang tiga kuda dua meja kalimat tiga kuda salah satu masalan eh salah salah satu salah satu makatib masalan salah satu makatib salah satu huna ala adat wal makatib huna al al ma'dud bilangannya di sini kalimat salah sah al makatib di sini al ma'dudnya benda yang dibilang tadi pertanyaannya apa tadi lima saudara perempuan. saudara perempuan mas saudara laki Apa manfaatnya kalau sekarang anak anak jawab sekarang? Depending. Nah, saya bilang anak anak jawab lima saudara laki-laki naqul khamsatu ah. ikhwah. Khamsatu ikhwah. Ikhwah wa khamsu su akhwat. Nah, sekali lagi ah, catat yang yang bertanya catat ini. Khamsatu ikhwah wa khamsu akhwatin. Taib. Ya, kita angkat satu penelpon hmm. yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umi di mana? Ah, Umi Inde. Apa Aki mau tanya nomor telepon Ustaz Yazid. Ya Afwan Ibu nanti di off air aja kita sedang interaksi di 8233661. Tapi bagi para pendengar yang ingin menanyakan info dan lain sebagainya Anda bisa menghubungi di 8233661. Kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Eh, dengan Umu Salama di Jatinegara. Ya, silakan. Ustaz. Ya, Umu Salama ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Nah. Li li uktun wahidatun. Sekali lagi Umu, li uktun Li uktun wahidatun. Nah, terjemahkan Umu. Saya memiliki satu saudara perempuan. Nah, Jaid. Isnan. Isnan alaka akun? <clears throat> La. Mali akun. Nah. Tarjim awuran Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Nah. Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Jaid. Ahsanti. Salasa? Salasa. Ukhti laha tiblun sogirun. Nah. Saudara perempuanku, dia memiliki anak kecil. Jaid. Nah. Arba'a. Nah zamili lahu akun wa uhtun. Nah, jahit. Temanku dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ah, santi. Coba Ummu baca kalimat yang ada dalam kurung. Nakul, nakulu. Uh, eh, nakulu, indi kitabun. Nah. Kita katakan, saya memiliki buku. Nah. Uh, eh, wanakulu. Wanakulu. Wanakulu Li ahun dan kita nah. katakan saya mempunyai saudara laki-laki. Nah. Lana kulu indi ahun. Nah. E, kita tidak katakan saya memiliki nah. saudara laki-laki. Tolong dijelaskan umum apa maksud para kalimat ini? Uh, ini bukan ujian, tapi hanya sekedar mengetahui bagaimana umum paham tidak apa yang dibaca. Silakan. Ini dipakai untuk penggunaan kata benda. Nah, Santi. Nah, adapun uh, Nah. Dipakai untuk uh, kata untuk orang. Ah, sant. Warahmatullahi fikum. kalau anak katakan indi, misalnya indi ibnun. Hal sahih wal khata? Apa Ustaz? Indi waladun misalnya. Indi waladun. Hal hal sahih? Uh, khata. Nah, seharusnya bagaimana? Eh, li waladun. Nah, barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi pendengar yang lain kita masih memberikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa kamu di mana? Di mana Ibu Ida? Iya, Taib Sari. Pisangan Baru Jakarta berarti Ibu ya? Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Nah, silakan Ibu Ida dibaca rakam wahid. Li ukhtun wahidatun. Nah. Wahidun. Wahidun. Wahidun Naam. Li uhtun wahidatun. Naam. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Naam, sant. Alaka akhun? Isnan. Isnan. Alaka akhun? <clears throat> Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam. La mali akhun. Tidak, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Jaid. Uh, eh, salasa. Salasa. Salasa. Naam. saudara perempuanku dia mempunyai anak kecil. Naam, jayid. Uh, arba'ah. Zamili lahu ahun wa ukhtun. Naam. Temanku mempunyai satu eh Zamili lahu Za, ah, zamili. Zamili lahu ahun wa ukhtun. Naam. Temanku dia mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam, jaid nakulu indi kitabun uh, saya mempunyai kitab nah wa nakulu li ahun dan saya tidak mem saya tidak mempunyai saudara uh, ya mana omu? saya mem saya punya oh, saya. Nah. li ahun saya mempunyai saudara laki-laki nah la nakulu indi ahun saya Indi akhun. Eh, nah, tidak kita katakan. Tidak kita katakan saya mempunyai saudara nah. laki-laki. Nah. nah, apa maksud dari kalimat ini, Bu Ida? Uh, eh, kalau li uh, dipergunakan untuk kata eh untuk orang. Nah, untuk manusia. Dan indi untuk benda. Untuk benda lil qayyid akhi. Tayyib, syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu penelpon kembali kita terima dan kami harapkan untuk pendengar ikhwan ya. Untuk pendengar akhwat yang ingin bergabung di pending sementara kita berikan kesempatan untuk nah. yang selanjutnya untuk ikhwan yang ingin bergabung dan membaca latihan yang ke-6 pelajaran yang ke-10 Anda bisa menghubungi di 8236543 di 8236543 dan ada pertanyaan sebelum kita angkat uh, di sini disebutkan tiflun itu anak kecil. Kenapa dilanjutkan dengan sagirun? Biasa dalam bahasa Arab kadang eh, satu kata sudah menunjukkan bahwa itu maknanya begitu tapi kadang diulang lagi dalam rangka untuk taukid atau takkid. Taukid atau takkid penegasan. Seperti contoh misalnya anak bilang e, eh, kita buka anta hmm. kita buka anta kita buka di situ ada domir iya. anta tapi anak ulang lagi di akhir ahadza kitabuka anta anta domir anta anak ulang dua kali dalam maksud atau untuk maksud, maksudnya adalah untuk takkid penegasan. Begitu di sini tiflun saghirun iya. penegasan. Nah, hada biasa dalam bahasa Arab. Baik, Ustaz. Kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dengan siapa di mana, Pak? Fatimah, Bandar Kebang. Ah, Bu Fatimah, silakan. Fadal Bu Fatimah, rekam wahid dibaca langsung. Assalamualaikum nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Fadal. Ah, wahid. Naam. Li ukhtun wahidun. Naam ya akhi. Sekali lagi. Li ukhtun wahidun. Uh, ada yang terlewat satu huruf. Wahidatun. Oh iya. Naam. Li ukhtun wahidatun. Naam. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Mumtaz. Naam. Uh, Isnan. Isnan. Naam. Alaka ahun. Naam. La Ma'li ahun. Naam, Jaid. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Mumtaz. Naam, Jaid. Salasa. Salasa. Ahsan. Uhti laha tiflun sogirun. Saudara perempuanku, dia punya anak kecil. Jaid. ahsan. E, arba'a. Naam. Jamil, jamili. Lahu ahun wa uhtun temanku dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, uh, Abu Fatimah. Iya. Kalau anak bilang indi, masalah indi zamilun. Indi zamilun. Kalimat ini benar atau kata? Ah. Sahih atau kata? Uh, eh, jamilun. La, anak anak qultu indi zamilun. Za Z bisa jim. Indi zamil. Mana indi zamilun? kepunyaan untuk e, benda. Lah, anak anak anak tanya terjemahannya bagaimana Abu, Abu, Abu Fatimah? Indi zamilun. Ma mana indi zamilun? Uh, saya ek, eh, eh, kurang paham, Ustaz. Kurang <laughs> paham. indi zamilun. Naam. ha? Ah, terputus? Tabarakallah alaikum. Hayakumullah. Ya, afwan dan jazakallahu khairan kepada Abu Fatimah di Bantar Gebang. Naam. Ya, kita lanjutkan as-sabi' at-tamrin as-sabi' kita lihat lanjutkan di latihan ke-7 ma'a. Hmm, di sini ada e, contoh penggunaan ma'a dalam kalimat. Dan e, pengaruh apa yang diberikan ma'a e, terhadap isim yang e, datang setelah kalimat ma'a ini. Kita akan lihat dalam contoh-contoh di sini. Nah, baik, nuridu wahid minkum yaqra. Man yaqra? Fala ya di akhir tuan. مع نعم ما معنى مع بسامة بسامة هذا حرف وهذا اسم اسم اسم اسم ايه حرف <laughs> حرف ايه حرف جر ولا حرف النصب ولا حرف جر نعم احسنت بارك الله فيك واحد نعم خرج حامد مع خالد نعم ذهب الطبيب من فضلك يا اخي رضوان ترجم أولا خرج حامد خرج حامد مع خالد نعم حامد keluar bersama خالد نعم جيد ذهب الطبيب مع المهندس اذكر الرقم أولا اثنان اثنان ذهب الطبيب مع المهندس نعم دكتور itu pergi bersama uh, insinyur أحسنت ثلاثة جلس المدرس مع المدير نعم Pak Guru itu duduk bersama direktur. Ahsant. Rab arba'ah. <clears throat> Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili yang bersama aku adalah teman saya. Naam. Khamsah. Naam. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah bersama suaminya. Bersamanya suaminya. Ahsan. Naam. Ahsan ya. Pakai wahid. Nah, pakai wahid eh? Ya. Rakam 6 eh nah sah. Min al-bait. Naam. Man kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu ammi. Jaid. Naam. Terjem. aku keluar dari rumah. Naam. Dan siapa eh, siapa yang keluar bersamanya? Nah. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Ammi, pamanku. Taib. Nakramatan sani anta ya ah. محمد واحد خرج حامد مع خالد Hamid keluar bersama Khalid نعم Ithnan نعم ذهب الطبيب مع المهندس Nah, anak harap para pendengar juga ikut mendengarkan dengan baik. Nah, saudara ya, akhi. Dokter itu pergi bersama insinyur Jaid. ثلاثة Jalasal mudarrisu ma'al mudiri Guru itu duduk bersama direktur Nah. Arba'ah Direktur di sini maksudnya adalah? Direktur di sini kepala maksudnya adalah? Kepala sekolah Atau kok insinyur ya? Nah Arba'ah Man ma'aka ya Ali Ma'i zamili Siapa yang bersamamu wahai Ali Yang bersamaku temanku Nah. Khamsa Aminatu ma'aha zaujuha Aminah bersamanya suaminya Jaid Sitta Kharaja abi minal baiti Man kharaja ma'ahu Kharaja ma'ahu ammi Nah Ayahku keluar dari rumah Nah Siapa yang keluar bersamanya? Keluar bersamanya pamanku. Ahsant, barakallahu fiik. Syukran lakum ya ah Ridwan wa Muhammad. Ala husni qira'atikum, masyaallah mumtaz. Barakallahu lakum. Baik. Uh, ah, di latihan ketujuh ini uh, kita diberikan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan ma'ah. Tapi sebelumnya mana ma'ah ya Farihin? Bersama. Bersama. Ahsan ya. Rakam واحد خرج حامد مع خالد خرج حامد Hamid keluar ma'a bersama Khalid antum lihat kalimat Khalidin apa yang terjadi di kalimat Khalid di sini ikhwan asalnya Khalidun tapi karena diletakkan setelah ma'a maka dia menjadi ma'a Khalid. apa sebabnya dia majrur nah dia majrur dia menjadi kasrah harokatnya karena ada karena ada harfu jar yaitu ma'a. Ma'a. itu harful jar. Maka isim atau kata benda yang datang setelah harful jar atau ma'a dia e, majrur, tanda harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah atau kasratain. Ma'a Khalidin. Nah. Seperti di huruf-huruf jar sebelumnya tadi. Nah, sah. Min e, dan apa fi. Min, fi, ala, lalu bi, lalu lam, lalu munzu dan seterusnya itu beberapa contoh daripada huruf al-jar. Nah, ini penting untuk dihafal. Ini penting untuk dihafal. Dan di antara manfaat e, seringnya kita meroja seperti yang kita rekomendasikan kepada ikhwan dan akhwat untuk melakukan meroja pengulangan-pengulangan itu agar e, kembali mengingatkan e, ingatan kita tentang e, maklumat dan di antaranya contohnya ada seperti misalnya harful jar di sini sudah sering kita e, sebutkan kita jelaskan tapi e, sangat penting untuk diulang-ulang terus. Nah, isnan Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Zahabat tabibu, eh, dokter itu zahaba pergi ma'al muhandisi bersama uh, insinyur, tapi di sini seringnya al muhandisi itu maknanya arsitek. Nah, sering kalimat al muhandisi disebutkan dalam buku-buku bahasa Arab seperti ini, maksudnya adalah kalau Anda lihat gambarnya arsitek. Nah. Jadi insinyur arsitek di sini. Nah. Lihat sekali lagi-lagi di sini kalimat e, ma'a membuat isim setelahnya majrur ma'al muhandisi. Anak ulang-ulang terus ini agar nanti ketika kita ketemu latihan membaca jangan sampai salah lagi. Jangan, jangan ada yang bilang ma'al muhandisu atau ma'al muhandisa. La hadza khata' taban. Ma'a membuat isim setelahnya atau kata benda setelahnya yang datang setelah ma'a itu menjadi majrur karena dia harfu jar. ذهب الطبيب مع المهندس ثلاثة جلس المدرس مع المدير جلس المدرس مع المدير guru tersebut atau guru itu jalasa duduk ma'a al-mudir bersama kepala sekolah. Nah, al-mudir di sini artinya karena ini berhubungan dengan sekolah maka dia artinya kepala sekolah. Ma'al mudiri. Hmm, lagi-lagi ma'a membuat isim setelahnya menjadi majrur ma'al mudiri ana la uridu an asma wahid wahid yaqul ma'al mudira atau ma'al mudiru setelah penjelasan ini tidak ada lagi uzur bagi antum kalau antum baca ma'al mudiru atau ma'al mudira karena sudah sering kita jelaskan ma'al mudiri majrur karena dia harf jar atau karena sebelumnya ada harf jar arba'ah man ma'aka ya ali Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili, ma'i zamili. Man ma'aka? Ma mana man ya ikhwan? Siapa? Siapa? Ma'a bersama ka mm. al-kaf huna bermakna anta. Siapa bersamamu wahai Ali? Hmm. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Itu maksudnya. Ma'i bersama saya zamili kawan saya atau teman saya zamili di kalimat ma'i ada ya lalu kalimat zamili juga ada ya antum lihat di sini ya kawan ma ternyata bisa disambung dengan kaf bisa disambung dengan ya dan bisa juga disambungkan dengan uh, eh, kata ganti yang lainnya hu ha na maka antum bilang ma'aka atau ma'i atau ma'ahu atau ma'aha atau ma'ana apa lagi ikhwan ma'ahuma ma'ahuma ma'ahum ma'akum ma'akuma dan seterusnya kalimat ma'a dapat disambung atau digabung dengan harful uh, afwan dengan domir baik domir mutakallim kata ganti untuk orang pertama maupun domir al mukhatab kata ganti untuk orang kedua dan domir al al ghaib kata ganti untuk orang ketiga yang ghaib nah khamsah aminatu ma'aha zaujuha aminatu lima adalah taqul aminatun ya ikhwan? Kenapa di sini kita, kita tidak kita baca aminatun? Karena kalimat aminatu dia uh, mamnu minas sarf atau mamnu minat tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya? Karena kaidahnya uh, isim muannas kata uh, atau nama untuk perempuan tidak diberikan tanwin. Kita katakan aminatu, tidak aminatun. Aminatu, dan ini sudah kita bahas sebelumnya kan? Nah, aminatu ma'aha bersamanya zaujuha suaminya. Hmm, antum lihat di sini ma'a digabung dengan domir al al mada ya ikhwan? Hai ya ikhwan. Ajibu. Ma'a huna muttasilun bi dhamir eh bi dhamir al al Naam. Kata ganti orang keberapa ini ikhwan? Orang ketiga. Yang ketiga, zaujuha kadzalika muttasilun bidhamir al-ghaibah. Naam. Al-akhir ستة ليس في الحقيقة ليس الأخير لأن فيه بعض تمرين تمرين الآخر نعم خرج أبي من البيت خرج أبي من البيت bapakku keluar dari Rumah. rumah. Nah. Man kharaja ma'ahu, man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya, ma'ahu, antum lihat di sini. Eh, ma'a digabung dengan domir hu, huwa. Domir al-ghaib. Kharaja ma'ahu, keluar bersamanya, man ya ikhwan? Ammi. Pamanku, ammi. Hadhihi kalimah jadida wala lesat jadida? Jadida. jadidah yani. Ammi, al-am, ammun, itu artinya paman. Tapi di sini amun di sini ikhwan dalam uh, dalam bahasa Arab dibedakan antara istilah paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu. Istilah untuk paman dari pihak bapak amun. Jadi sini amun di sini paman atau saudara siapa? Saudara bapak. Tapi kalau kita ingin bilang e, paman dari pihak ibu, artinya saudara ibu, maka kita katakan khalun. Khalun, ahsan tayahi. Khalun. Kha, alif, lam. Khalun. Khanya panjang. Khalun. Setelah kha ada alif lalu lam. Sekali lagi. Ammun. Paman tapi... <coughs> Ammun. Paman. Tapi khusus untuk siapa ya, Kwan? Ya, abi. Ah, untuk dari? Dari bapak. Dari bapak. Adapun e, paman dari anak ibu, istilahnya apa ya, Kwan? Khalun. Khalun Paman dari pihak Ibu. ibu. Ahsantum. طيب الآن نستري أولا ثم نواصل بعد الراحة Pendengar roja di mana saja anda berada, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 756 mm akan kita kita akan jeda dan kembali setelah jeda yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رجع رجع راديو دعوة على السنة والجماعة Yang ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi hmm. antum yang mungkin baru bergabung kajian ilmiah seperti biasa kita lanjutkan dalam pembahasan eh, untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, Anda bisa membuka latihan ke-6 dan ke-7, pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Al-Arabiyyah. Dan sekarang kita lanjutkan kembali, Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Uh, sebelum kita lanjutkan, sepertinya perlu dijelaskan sedikit mengenai Eh, permasalahan domir karena di sini khususnya di ad-dars ini sering kita temukan e, kata ganti domir. nama ya ikhwan wa akhwat, e, domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada e, tiga macam. Dibagi menjadi tiga. Ada domir al-mutakallim, Kata ganti untuk uh, orang pertama al-mutakallim itu artinya orang yang berbicara, orang pertama. Kemudian ada dhamir uh, eh al al-mukhatab, dhamir atau kata ganti untuk orang kedua, orang yang diajak bicara, orang kedua. Lalu ketiga dhamir al-ghaib, kata ganti untuk orang ke ketiga. Di, di, disebut al-ghaib orang ketiga ini karena tidak berada di tempat ketika uh, terjadi pembicaraan dari orang pertama dengan orang kedua. Jadi sekali lagi, domir atau kata ganti dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Dan ini sepertinya tidak jauh beda dengan tata bahasa kita. Ada domir al mutakalim untuk orang pertama, lalu domir al-mukhatab untuk orang kedua, lalu domir al-ghaib untuk orang yang ke ketiga. Kemudian masing-masing daripada domir atau kata ganti ini ada domir e, eh, orang pertama kata ganti al mutakalim untuk muannas, ada yang untuk muzakkar. Begitu juga untuk al-mukhatab ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk muannas. Lalu ada juga al-ghaib, ada yang untuk laki-laki dan ada juga yang untuk perempuan. Ini beda dengan uh, ini perbedaan di antara uh, bahasa kita dan bahasa Arab. Bahasa kita tidak tidak mengenal uh, kamu untuk laki-laki maupun kamu untuk perempuan. Kamu ya kamu. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Akan tapi dalam bahasa Arab, domir al-mutakallim dan uh, afwan domir al-mukhatab <clears throat> beda antara laki-laki dengan perempuan. Sah, nah, nah. Al-mutakallim tidak ada di sini muzakkar muannas. Semua diperbolehkan untuk muzakkar dan bisa untuk muannas. Jadi ana bisa dipergunakan untuk laki-laki dan bisa dipergunakan untuk perempuan. Akan tapi jika kita masuk ke dhamir al-mukhatab, dhamir atau kata ganti untuk orang kedua, maka kita temukan ada e, dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Anta laki-laki, tapi untuk perempuan anti. Begitu juga kata ganti untuk e, orang ketiga, bamir al-ghaib bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan. Untuk laki-laki huwa, untuk perempuan maka hiya. Dan e, kita baru beberapa saja di sini sebutkan di antaranya dhamir mutakallim mufrad ana, lalu dhamir al-mukhatab juga mufrad juga tunggal anta, lalu anti lalu juga disebutkan di sini e, eh, dhamir al-ghaib dan al-ghaibah. Bamir, atau eh, kata ganti untuk orang ketiga baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi semua di sini kalau anak boleh simpulkan ada ada ana, ada anta, lalu ada anti, pernah disebutkan di bacaan sebelumnya anti, lalu ada orang ketiga huwa dan hia. Ini Bamir <clears throat> jika diletakkan di depan maka dia kita gunakan ana, anta, huwa, hia. Akan tapi jika domir ini kata ganti ini diletakkan setelah isim, diletakkan di belakang isim atau kata benda atau di belakang harf misalnya, maka dia e, berubah bentuknya. Tidak lagi kita katakan misalnya e, contohnya di sini e, mai ya di sini artinya ana. Jadi tidak tepat kalau Anda bilang ma ana, tidak. Ana ketika diletakkan di belakang setelah ma'a maka dia berubah menjadi ya ma'i. Kitabun ditambah dengan ana kitabi. Jadi tidak tidak kitabun ana lagi tapi kitabi. Kemudian qalami. Ana berubah menjadi ya. Lalu apalagi ikhwan misalnya? E, maktabi, zaujati atau zauji, ibni, waladi ini semua domir mutakalim tapi karena diletakkan di setelah e, kata tertentu baik itu isi maupun e, bisa e, harf maka dia berubah menjadi ya. Begitu juga dhamir al mutakar al-mukhatab afwan al-mukhatab anta tapi ketika diletakkan di belakang maka dia menjadi menjadi apa ya kawan? K. Kita buka waladuka baituka dan seterusnya. Begitu juga dhamir al al-ghaib huwa ketika diletakkan di belakang menjadi hu ma'ahu apalagi kitabuhu e, maktabuhu saubuhu dan seterusnya huwa ketika diletakkan di belakang menjadi hu kemudian terakhir hiya kata ganti untuk orang ketiga hiya orang ketiga untuk perempuan hiya ketika diletakkan di belakang maka dia berubah menjadi ha taqul masalan baituha abuha, ukhtuha dan seterusnya. Ini semua e, domir yang diletakkan di belakang satu kata. Wallahu a'lam. Dan insyaallah mudah dan jika telah datang waktunya kita akan lebih e, rinci penjelasan kita mengenai masalah domir ini dan beberapa hal-hal yang lain berkaitan dengan domir. Tidak semua domir disebutkan di sini. Ini baru beberapa domir saja. Dan insya Allah ini sebagai satu permulaan yang baik ke depan akan kita kembangkan menjadi domir-domir yang belum disebutkan di sini insya Allah. Baik. Alan kita masuk ke ini ya kawan. Asamin. At-tamrin asamin latihan yang ke 8. 8 asamin. من يقرأ لنا التمرين الثامن هذا فضل يا أخي الكريم نعم من يقرأ بيت نعم baituka baituhu baituha baiti Naam sekali lagi akhi baitun Naam baituka baituhu baituha baiti Naam terjemahkan yang akhir kirim Fadal rumah rumah rumahmu rumahnya Naam nah, baituka rumahmu rumahmu Naam rumahnya dia laki-laki baituhu rumahnya laki-laki Baituha rumahnya dia perempuan. Naam. Baiti rumah saya. Rumah saya, baiti rumah saya. Lihat di sini eh, semua domir diletakkan di belakang kalimat atau isim baitun. Maka seperti anak katakan tadi tidak lagi menjadi misalnya baituka tidak tepat kalau antum bilang baitu anta. Lah. Tapi kita katakan baituka. Kita ganti anta dengan ka, kaf. Nah, istamir ya akhir karim. Istamir. Abun abuka abuhu abuha abi nah bapak bapakmu nah abu abun bapak atau ayah, ayah abuka ayahmu nah ayahnya dia laki-laki nah abuhu sah perempuan abuha abuha ayahnya dia perempuan nah abi ayahku nah ayah saya atau ayahku di sini bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan, perempuan. sant terakhir akhir ikra akhun akhuka akhuhu akhuha akhi nah akun saudara laki-laki hmm. akhuka saudara kamu saudaramu yang laki-laki nah Aku saudaranya dia yang laki-laki. Nah. ha saudaranya dia perempuan. Nah. Akhi saudara saya. Nah, saudara, saudara saya. Nah. taib Baik, mana yaqra rakam wahid? Anasat. Ustaz. Fadhal Abi wa ummi, ya sepertinya. نعم تفضل واحد أبي وأمي في البيت نعم ترجم أولا Ayahku dan ibuku di dalam rumah. نعم اثنان تفضل اثنان أين أبوك يا حامد يا ذهب- حامد ولا يا حامد يا حامد نعم أين أبوك يا حامد ذهب إلى السوق نعم Kemana bapakmu ya Hamid. Nah. Dia pergi ke pasar. Nah, dahaba ila suq. Nah. Salasa? Salasa. Akhuka tabibun? La. Huwa mudarrisun. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? Nah. Tidak. Dia seorang guru. Ahsan. Rabi. Arba'ah. Nah. زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة نعم Zainab di kota Riyadh. Nah. Dan saudara saudara laki-lakinya berada di Taif. Di Taif, nah. Dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Mumtaz, nah. Khamsah? Khamsah. Hadha at-talibu abuhu أبوه وال هذا الطالب أبوه وزير نعم وأخوه تاجر كبير نعم Siswa ini ayahnya seorang men- gubernur. أه، وزير Menteri. منتري نعم Ya. Siswa ini ayahnya seorang menteri نعم dan saudara laki-lakinya pedagang besar. نعم تاجر كبير نعم الأخير ستة ستة ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة نعم Saudara laki-lakiku pergi ke madrasah, نعم ke sekolah pergi ke sekolah, نعم dan ayahku pergi ke universitas. ke universitas أحسنت بارك الله فيك طيب لعلنا نقرأ جماعة هيا يا إخوان حتى يزول النعاس هذه هيا يا إخوان هيا واحد واحد أبي وأمي في البيت أبي وأمي في البيت نعم اثنان اثنان أين أبوك يا حامد أين أبوك يا حامد ذهب إلى السوق ذهب إلى السوق ثلاثة ثلاثة أأخوك طبيب أأخوك طبيب لا هو مدرس لا هو مدرس أربعة أربعة زينب في الرياض زينب في الرياض أخوها في الطائف أخوها في الطائف وأبوها في, الم في المدينة المنورة وأبوها في المدينة المنورة نعم خمسة خمسة هذا الطالب أبوه وزير هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير وأخوه تاجر كبير ستة ستة ذهب أخي إلى المدرسة ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة وذهب أبي إلى الجامعة طيب الآن نفتح المجال للمستمع Tapi bagi para pendengar yang ingin membaca uh, teks atau nas yang ada di kitab ini, Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-10 dan untuk kitab edisi pertama di halaman uh, 59 59 dan 60 ya. Nah. Dan untuk yang edisi yang kedua atau cetakan kedua berada di halaman 61. 60 Ah, 60, saya. Nah Kita akan penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa mu di mana? Ayo, silahkan. تفضل أم أمير اقرأي kamu Ustaz. آه، التمرين الثامن بيت نبدأ من بيت Nah. Rumah. Nah. Baituka, rumahmu. Jaid. Baituhu, rumahnya laki-laki. Mumtaz. Baituha, rumahnya perempuan. Ahsant. Baiti, rumahku. Ahsant. Abun, uh, bapak. Nah. Abuka, bapakmu. Nah. Abuhu, bapaknya laki-laki. Nah. Abuha, ab- bapaknya eh, perempuan. Naam. Bapaknya Ya. dia perempuan. Naam. Ahsan. Abi, bapakku. Naam. Ahun, eh, saudara laki-laki. Naam. Akhuka, saudara saudaramu. Naam. Ahuhu, saudaranya laki-laki. جيد Akhuha, saudaranya perempuan. نعم Akhi, saudaraku. نعم تفضل ما شاء الله رقم واحد ابدأ واحد Wahid, abi wa ummi fil baiti. Nah, ter, ter, nah, sah. Bapakku dan ibu ibuku di, di dalam rumah. Nah. Isnan. Aina abu kaya Hamidu? Ya Hamidun. Nah. Aina ait? Hamidun. Hamidun kadis yang lagi itu yaitu pakai Hamidu bukan Dun. La. Oh, pakai La Hamidun. Nah. Aina abu kaya Hamidun? Di mana bapakmu ya Hamid? Nah. Zahaba ila suki. Zahaba ila suki. Dia pergi ke pasar. Nah. Ya salasa. aku tabibun. Nah. Apakah saudaramu dokter? Nah. La, huwa mudarrisun. Jai. Dia, dia guru. Ahsan. Arba'ah. Zainabu fil, fil riyadi. Ahuha fil ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah. Zainab di Riyadh Eh, saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah Munawarah. Masya Allah. Nah. Hamza, ada talibu ada talibu abuhu wazirun nah. wa akhuhu tajirun kabirun. Nah. Uh, pelajar ini bapaknya menteri dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Masya Allah. Orang kaya sepertinya Bu ya. Nah, sita. Sita. Zahba akhi ilal madrasati Wadahaba abi ilal jamiati. Nah. Uh, saudaraku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke uh, ke ke Uh, ke uh, kuliah ke universitas. Kalau santi barakallahu fikum. Syukuran, Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti kembali atau membaca nas yang terdapat dalam latihan buku ini Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umur di mana? Abdul Aziz di Cilengsi. Iya, silakan. Silakan umur Abdul Aziz dibaca dari kalimat abi wa ummi fil baiti rakam wahid. Wahid. Wahid. Nah. Abi wa ummi fil baiti. Nah, terjemi awalan diterjemahkan bapakku dan ibuku di dalam rumah. Nah. Isnan. Isnan. Aina. Uh, eh, Martan akhra ummu sekali lagi ummu isnan. Isnan. Nah. Aina abuka ya Hamidun? Nah. Mana bap eh, bapakmu wahai Hamid? Nah. Zahaba ila suki. Dia pergi ke pasar. Jaid. Salasa. ثلاثة Salasa. نعم Ahuka tabibun. sekali lagi أمو أأخوك A'ahuka tabibun. نعم Apakah saudaramu seorang dokter? نعم La. Huwa mudarrisu. Bukan, dia seorang guru. نعم Arba'ah. Zainabu fir Nah, dibaca harakatnya Umu. Zainabu Riyadi. Zainabu Riyadi. Nah. Ahuha fit ra'ifni. Naam. Wa ahu wa abuha fil madinati fil madinati munawwarat. Mumtaz. Zainab di uh, di Riyadh. Di Riyadh, nah dan saudara laki laki-lakinya di Taif نعم dan bapaknya di Madinah Al Munawwarah. ممتاز نعم Ada talib آه خمسة اذكر اذكر الرقم من فضلك خمسة نعم خمسة نعم Ada talibu Abuhu waziru نعم Pelajar ini bapaknya seorang menteri ممتاز wa ahuhu tajirun kabirun. Ah, afwan sekali lagi. Wa ahuhu tajirun kabirun. Kabirun. Kabirun. Nah, sekali lagi uh, ummu wa ahuhu. Wa ahuhu tajirun kabirun. Nah. Dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang besar. Nah, sita. Sita. Zahabu ahi. Sekali lagi ummu zahaba. Zahaba ahi ilal madrasati. Naam. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam, jaid. Terjemi? Saudara laki itu pergi ke sekolah. Naam. Dan bapakku pergi ke universitas. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan lagi kepada pendengar ikhwan ya. Baik, bagi pendengar akhwat yang ingin berinteraksi, sementara kita uh, pending sementara dan bagi para pendengar ikhwan silahkan di 8236543 kita berikan kesempatan kepada antum yang belum bisa masuk untuk mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ah? Dari Haris Abdillah Pak, Harapan Jaya. Harapan Jaya Bekasi Pak. Ya? Iya. Dari siapa tadi? Haris Abdillah Pak ha Haris Abdullah. Iya. Nah, fadal ya Haris. Uh, bisa menanya aja, Pak. Oh iya, eh, fadal. Uh, untuk yang Aina Abuka ya Hamidu, itu ya Hamidun atau ya Hamidun? Ya Hamidun. Oh, Nanti insya Allah ini babnya bab nahu an-nad eh, an-nida harfu nida. Oh, soalnya waktu di halaman 30 kan ada harfu nida. Harfu nida sah sah yeah. sahih. Nah. nah itu saja. Itu saja? Ya, suka. Baik, Pak. Baik. Iya, ya, jazakallah khair diralat tadi saja. Nah. Tadi diralatnya ya jadi nah. ya Hamidu ya. Ya, ya? Hamidu nah. Iya. Tapi bagi pendengar yang lain silahkan di 8236543 untuk ikhwan yang ingin Tidak, tidak baca tadi. Haris tadi. La yaqra. La yaqra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Rizki. Di mana Pak Rizki? Bekasi. Bekasi ya, baik. Ya, fadhal ah Rizki. Iqra. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Naam bapakku dan ibuku di dalam rumah. Naam, ahsant. Uh, eh, isnan. Isnan. Aina buka ya Hamidun? Naam. Di mana bapakmu wahai Hamid? Mumtaz. Zaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Ahsant. Uh, eh, salasa. ke tabibun? Apakah saudaramu seorang dokter? Nah. La huwa mudarrisun. Bukan dia seorang guru. Hasan. Arba'ah. Zainabu fir Zainabu fir Riyadi. Nah. Zainab di Riyad. Naam. Akhuha fil Taifa Taifi. Naam. Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Sekali lagi ahriski wa abuha. Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Nah, Hasan. Dan saudara saudara saudara perempuannya. Hah? Saudara perempuan? Yang mana saudara perempuan? Akuha. Saudara laki-lakinya. Oh, so, afwan. Nah. Saudara laki-lakinya di Toif. Naam. Dan bapaknya di kota Madinah, Madinah Munawwarah. Al Munawwarah. Nah, mana Al Munawwarah, Rizki? Uh, eh, kota suci yang nah, percaya. ya, naam, kota yang percaya. Tuh, sah. Khamsah. Hada talibu Sekali lagi di diperbaiki banyak-banyaknya ha Rizky. Hadat talibu. Hadat talibu abuhu wazirun. Nah. Wa akhuhu tajirun kabirun. Mumtaz. Uh, uh, <clears throat> ini ini nah. dia ini seorang pelajar seorang orang ya. murid ini atau siswa ini, ini bapaknya men, seorang menteri. Mumtaz dan saudara-saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang yang besar. Sant. Terakhir. Sitta. Zahaba akhuhu ila idal Sekali lagi Ariski, Zahaba. Zahaba akhuhu ilal madrasati. Di terus di buku anak akhi, di buku antum akhuhu? Ya. Zahaba akhi atau zahaba akhuhu? Akhi akhi. Nah. Zahaba akhi ilal madrasati. Nah. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Nah. Saudaraku telah pergi ke sekolah. Nah. Dan bapaknya pergi ke univers universitas. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ya Rizki. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Uh, masih ada waktu sekitar 10 menit. 10 menit alhamdulillah. Kita selesaikan dulu ini uh, ad-dars al-ashir ini agar pekan depan kita sudah masuk ad-dars al-hadi ashir. Taib e, eh, di sini ada beberapa kalimat yang e, intinya adalah nama-nama di sini. Ya. Man yaqra lana anta farihin ikra eh, lana ha, rakam sit hadi. Nah. Muhammadun Khalidun Hamidun Abbasun Mahmudun Nah. Hamzatu Talhatu Usamatu Muawiyatu Nah. Ikrimatu. Ikrimatu. Nah. Di sini apa yang eh, bisa kita lihat di sini ya Juan? Bagaimana apa e, inti daripada diterangkannya nama-nama ini? Ada nama-nama laki-laki yang mamnun hmm, Nah, Di sini ini seakan-akan ingin menjelaskan ada isim, ada kata benda yang e, tidak boleh diberikan tanwin atau mamnu' minas sarf atau mamnu' minat tanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Di sini diberikan contoh pertama kali isim yang diberikan tanwin Muhammadun lalu Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun semua harokat huruf terakhirnya adalah tanwin. Udah matain di sini semua. Tapi ketika e, di baris kedua kalimat hamzatu, tolhatu, usamatu, muawiyatu, ikrimatu di sini ada e, kesamaan antara semua antar kelima isim ini. Apa kesamaannya, Ikhwan? Kesamaannya pertama diakhiri tak marbuta. Diakhiri dengan tak marbuta. Kesamaan kedua? Tidak ditanwin. Ini nama nama laki-laki nama perempuan ini, Ikhwan. Nama laki-laki semuanya. Ini kesamaan kedua. Lalu kenapa dibedakan nama laki-laki yang pertama Muhammadun di, di atas lalu baris keduanya tidak menggunakan tanwin di sini? menunjukkan bahwasanya ada enam laki-laki yang dia mamnu nasab. Uh, ah, apa sebabnya tidak dia mamnu minas Dia tidak boleh diberikan tanwin karena dia Sifat diakhiri bagian. dengan diakhiri dengan tak ta'nis, tak marbutah. Ismun muannas. Seakan-akan dia ismun muannas padahal sebenarnya dia Mudah. nama untuk laki-laki, ya. tapi karena diakhiri dengan tak amar marbutah yang merupakan ciri-ciri uh, eh, galibnya itu perempuan, maka dia mamnu minas sama seperti isim mu'annas yang lain. Seperti kalimat Aisyatu, Khadijatu, apalagi ikhwan, Zainabu. Semua isim mu'annas tidak menggunakan atau tidak boleh diberikan tanwin. Maka isim muzakkar nama laki-laki yang tapi diakhiri dengan tak marbutah juga begitu hukumnya. Dia dia diakhiri dengan tak marbutah tapi dia nama laki-laki. Nah, tapi karena dia diakhiri dengan tak marbutah maka dia juga mamnu minas sarf tidak boleh diberikan tanda tanwin. Maka hamzatu tidak hamzatun. Tolhatu tidak tolhatun. Usamatu tidak usamatun dan seterusnya. Muawiyatu dan ikrimatu. Ya. Nah, wadhi insyaallah. Wadih. Baik. Tapi pelan al-akhir di sini terakhir ikra al-asma al-atiyah wadbut awakhiraha. Dhabata yadbitu sah. Wadbit awakhiraha. Iqra'il asma al-atiyah Ma mana ikra al hati ya ikhwan? Baca nama-nama berikut. Wadbit awakhiraha dan berikan dan e, berikan syakal atau tanda untuk awakhiraha huruf-huruf yang ada di akhir eh, kalimat-kalimat e, yang ada di bawah ini. Nah, di sini sebagai bentuk e, apa namanya latihan antum paham atau tidak dengan penjelasan yang tadi di sini. Nah, nabda, fadal. Nah, langsung, langsung kasih kepada pendengar. Eh, labas. Fadal. Bagi para pendengar silahkan kita berikan kesempatan yang terakhir untuk Anda yang ingin menjawab dari tamrin yang terakhir pelajaran yang ke-10 Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa mau di mana? Dengan Umu Akmal di Nah, silakan Umu Akmal. Dicoba baca nama-nama yang ada di situ tolong dibaca. Muhammadun Holidun. Kita langsung langsung latihan umum. Oh latihan. Langsung latihan. Waktu sudah Iko cukup sempit nah. Nah. Holidun. Nah. Hamzatu. Ammarun. Mumtaz. Anasun. Nah. Ma'awiyatu. Sekali lagi umum. Ma'awiyatu. Muawiyatu. Muawiyatu. Nah. Hamidun. Nah. Usamatu. Nah. Ikrimatu. Nah. Abbasun. Nah. Muhammadun. Jaid. Talhatu. Mumtaz. Santi, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali kita terima bagi Anda yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Baik, terputus, silahkan Bagi Anda yang ingin menjawab, kesempatan terakhir kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Eh, dengan Umu Amar, Pak, di Tambun. Iya. Ya, silakan Umu Amar, dibaca latihan yang terakhir ini. Iya. Khalidun. Naam. Hamzatu. Naam. Ammarun. Anasun. Muawiyatun. Ainnya diperjelas Umu, Muawiyatu. Muawiyatu. Naam. Hamidun. Naam. Usamatu. Ikrimatu. Ainnya Ikrimatu. Ikrimatu. Nah, Abbasun. Muhammadun Tolhatu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Uh, Pak Ustadz, ya. boleh tanya ini yang uh, latihan yang halaman 59. Ya, fadal. Uh, yang nomor 5 itu ya, latihan ke-7 nomor 5 Aminatu ma ma'aha zaujuha. Ya. Tadi katanya kalau uh, setelah ma'a itu kan memakai apa namanya kasrah ya? Ya itu kenapa bukan Zaujiha? Bukan? Zawjiha. Bukan bukan Zaujiha. Oh iya, iya, iya. Itu saja mu? Itu saja mu? Iya, itu saja. Iya. Syukran Assalamualaikum. Ya, kalimat yang datang setelah ma'a bukan zauju, bukan zauju tapi ha. Ha, ma'a ha. Jadi kata atau kalimat yang datang setelah ma'a bukan zauju. Jadi zauju tidak tidak tidak tidak langsung berada di belakang ma'a. Dia sebelum zauju itu ada ada ha. Nah, ha ini yang yang majrur karena dia e, persis datang setelah harf jar. Akan tapi e, nanti kita akan pelajari ada tanda-tanda harokat itu yang ada yang muqaddar, ada yang e, zahirah. Nanti insyaallah kita akan pelajari ini bagaimana, bagaimana permasalahannya. Nah. Baik, saat kita mungkin angkat beberapa pertanyaan Bapak. dari pesan singkat ya. Dua atau, atau tiga saja mungkin. Baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Iya Ustaz, ada pertanyaan berkaitan tentang mufradat Iya Mau kemana akhi, bahasa Arabnya bagaimana Ustaz? Mau kemana akhi? Dari ah, ya? Man, man yujib ya akhi? Qatar ya Ridwan Eh, Ahmad Mau kemana akhi? Ila aina anta ya akhi? Nah, ila aina anta ya akhi? Naam. antum kalau belajar dari awal buku ini <laughs> Insya Allah antum enggak masalah sama mas itu Baik, yang kedua dari nah. pendengar kita di Jatimulia. Nah. Bagaimana penggunaan kepemilikan untuk hewan misalnya saya mempunyai kucing, apakah menggunakan indi atau li? Ya, seperti Anda katakan tadi in, in, indi itu dipergunakan untuk uh, eh, legairil akil, untuk benda-benda yang tidak berakal. Maka masuk di sini untuk hewan. untuk hewan untuk binatang. Indi kitun, indi dikun. Nah, la takul li dikun li kitun lah. Gunakan kalimat indi. Nah, Taib, ya, Afwan satu lagi. Ustaz, Anda belum jelas pada mali akun Ma di sini maksudnya apa, Ustaz? Nah, ma di sini ini sudah ada la sebenarnya di sini. La mali akun Ma di sini ikhwan sama seperti la, dia maksudnya adalah penafian. Tidak la, tidak mafi saya tidak punya akun saudara laki-laki. Diulang sekali lagi jawabannya. Kalau antum bilang la saja sudah cukup sebenarnya, tapi karena uh, antum ingin menegaskan kembali bahwa antum tidak punya saudara laki-laki, la mali. Jadi ma di sini artinya sama seperti la. Artinya penafian, tidak mali saya tidak punya akhun saudara laki-laki wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita uh, baca pada kesempatan malam ini ikhwan. Di sini ada dalam kotak ada al-kalimatul jadidah. Uh, anak yakin insyaallah maknanya uh, tidak uh, sulit. Ada az-zamilu, mana az-zamilu ya kawan? Teman. Teman, as-sariku, as-sahibu, az-zawju. Suami. Suami, wahidun. Satu, fatan. Pemuda. Pemuda, ma'ah. Bersama. Bersama at-tiflu. Anak kecil atau bayi, al-kuwaitu. Kuwait al-lughatu. Bahasa. Wallahu alam bisawab. Subhanallahi hamdik. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.